Dan kita masih dalam pembahasan kitab Tahara. yaitu pembahasan tentang bab siwak, bab tentang siwak wa khisalil fitrah dan sesuatu yang disunnahkan fitrah. Dan pembahasan yang telah kita bahas yang diantaranya yang berkaitan tentang siwak adalah sesuatu yang disunnahkan, sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anhuma Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan as-siwak mabharatun lifam maradatul rabb siwak adalah sesuatu yang bisa mensucikan membersihkan mulutnya dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga telah kita bahas dari pembahasan-pembahasan siwak bahwa siwak itu lebih disunahkan ketika akan berwudu, ketika akan sholat, membaca Al-Quran, bangun pada tidurnya ketika bangun dari tidurnya Kemudian ketika mulutnya itu berubah dikarenakan banyak diam atau banyak bicara atau banyak makan atau meninggalkan makanan fahada asyad lebih disunahkan sebagaimana dikatakan oleh Al-Allamah Syekh Shalih taala yata'akkadu fi awqati makhsusah lebih disunahkan pada waktu-waktu yang khusus sebagaimana yang tadi disebutkan dan juga ketika akan masuk ke rumah sebagaimana Nabi Rasulullah SAW ketika akan masuk ke rumah beliau memulai dengan siwak kemudian masuk ke rumahnya kemudian membahas yang telah kita bahas yang diantaranya yaitu boleh memakai siwak dengan tangan kiri ataupun dengan tangan kanan atau jais sebenarnya dikatakan oleh Al-Allamah Syekh rahmatullahi taala alaih karena tidak ada dalil khususan dari Nabi alaihi salatu wassalam memakai siwak dengan tangan kiri atau dengan tangan kanan. Amru fi hadha wasi' sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Taimiyah rahmatullahi taala alaih. Qala rahimahullahu taala <clears throat> Wa min al-mazaya التي جاء بها ديننا الحنيف خصال الفطرة التي مر ذكرها في الحديث berkata hafizahullah taala wa minal mazaya dan di antara keistimewaan kata maziyah mazaya allati ja'a biha dinuna al-hanif yang datang pada agama kita al-hanif yang lurus khisal al-fitrah allati marra dzikruha fil hadis khisal fitrah yaitu sesuatu yang disunnahkan allati marra dzikruha fil hadis yang telah disebutkan fil hadis pada hadis yaitu pada bab yang pertama tadi di awal pembahasan dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khamsun minal fitrah khamsun minal fitrah. Nah. Al-fitrah sebagian para ulama mengatakan bahwa al-fitrah yaitu ya as-sunnah. Ini sunnahkan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Nawawi rahmatullahi taala alaihi dan juga dikatakan oleh Imam Al-Khattabi bahwa al-fitrah ya as-sunnah. Dan sebagian ulama mengatakan bahwa al-fitrah huwa ad-din. Fitrah adalah agama. Nah. Waqala hafidhahullah ta'ala Wasumiyat khisal al-fitrah dan dinamakan khisal al-fitrah karena fa'iluha yattasibu bil fitrah allati fatara Allah 'alaiha bil 'alaiha al-ibad. Dikatakan oleh Allah taala dinamakan al-fitrah karena fa'iluha karena orang yang mengerjakannya yattasibu bil fitrah disifati dengan fitrah. Allati fatarallahu 'alaiha yang Allah Subhanahu wa taala berikan fitrahnya tadi kepada kepada hambanya. Dengan dalil sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-30 Allah Subhanahu wa taala berfirman Fakim wajhaka lid-din hanifa. Fitratullahi allati fatara an-nasa 'alaiha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Fakim wajhaka lid-din hanifa." Luruskanlah wajahmu lidin hanifa pada agama yang hanifa yang lurus. Allah lati fataran nas 'alaiha. Fitrah Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala berikan fitrahnya kepada manusia dengan fitrahnya tadi. Itu sesuatu yang dianjurkan. Sunnah-sunnah al-fitrah. Sebagian dalam hadis yang tadi kita sebutkan, khamsun khisal fitrah khamsun minal minal fitrah wa hasahum 'alayha wastahabba lahum liyakunu ala akmalis sifat wa yang dimana Allah Subhanahu wa taala menganjurkan orang-orang di dalam fitrahnya tadi fitrahnya manusia. Wastahabbalahum ya Allah Subhanahu wa taala dorong mereka supaya mereka menginginkannya di dalam fitrah. Liyakunu ala akmalis sifat wa asyrafiha. Agar mereka mempunyai sifat yang paling sempurna wa asyrafiha dan juga sifat yang yang mulia seseorang apabila mengerjakan dari khisal fitrah dia akan mendapatkan sifat-sifat yang sempurna suatu kebaikan sifat-sifat yang mulia waliyakunu ala ajmali hay'ah dan agar mereka senantiasa ala ajmali al hay'ah penampilan yang baik penampilan yang bagus wa ahsanal khilqah dan juga fisik yang yang baik ketika seseorang mengerjakan dari fitrah-fitrah yang tadi yang akan kita sebutkan nanti apa saja. Wahia sunnah al-qadimah allati ikhtaraha al-anbiya bahwa fitrah adalah merupakan sunnah yang terdahulu yang dimana yang dipilih oleh para nabi wattafaqat 'alaiha syara'i dan sepakat di dalam fitrahnya tadi seluruh syariat. Wahadil khisal hiya dan khisal itu adalah sunnah-sunnah itu adalah yang disebutkan yang pertama al istihdad. Yang pertama termasuk dari khisal al fitrah al istihdad. Al istihdad yaitu mencukur bulu kemaluan. Istihdad mencukur bulu kemaluan. Wa yuqal kadalik dan juga bisa disebutkan halqul anah. Halqu al anah. Artinya juga sama, mencukur bulu kemaluan. Karena di dalam hadis disebutkan al-istihdad sebagaimana dalam hadis yang Pertama kita baca tadi khamsun minal fitrah al-istihdad dan juga di dalam hadis yang lain Nabi alaihi wasallam menyebutkan halqul anah mencukur bulu kemaluan. Nah. Wal istihdad huwa halqul anah. Al istihdad yaitu mencukur bulu kemaluan. Wahya sya'run nabit haula al-farj yaitu bulu yang tumbuh di sekitar kemaluan. وسمي الاستحداد لاستعمال الحديدة فيه Kenapa dinamakan istihdad? Di sini sebutkan dinamakan istihdad listi'mal hadidah fihi. Karena kan di dalam mencukur membutuhkan al-hadidah wahya al-musa silat karena mencukur dengan memotong itu berbeda kalau mencukur itu sampai ke akar-akarnya begitu juga ketika seseorang tahallul beda antara dipendekkan dengan di cukur dengan sempurna. Kalau dipendekkan masih ada sisa sedikit. Tapi kalau dicukur dengan sempurna memakai silet akan rata sampai ke akar-akarnya, rata. Dan istihdad di sini adalah isti'mal al-hadidah wa al-musa dengan memakai silet. Wa fi izalatihi tajmil ونظافه فيزيله بما شاء من حلق أو غيره وبإزالته تجميل di dalam menghilangkan dari bulu kemaluan adalah supaya ada keindahan. Jangan panjang dibiarkan saja, panjang. Akan tapi mencukurnya adalah merupakan at-tajmin. Wan dan juga suatu kebersihan. Karena ditakutkan seseorang apabila dia tidak mencukur bulu kemaluannya timbul bau yang tidak sedap. Dan juga ditakutkan ada najis yang masih menempel di antara rambut kemaluannya, bulu kemaluannya sehingga dihilangkan. Dan di Syekh Saleh Hafidahullah taala sih menyebutkan fayuziluhu bima min halqin aw ghairihi. Dan dihilangkan bima dengan apa saja min halqin baik dicukur au ghairihi ataupun yang lainnya. Contohnya dengan obat perontok bulu ada dijual sekarang obat perontok bulu. Di olesi kemudian biarkan selama beberapa menit, lima menit, setelah itu ambil tisu langsung hilang dengan sekejap. Karena di sini sebutkan payuzul bimasha yang jelas dihilangkan bulunya tadi. Nah, apakah boleh dicabut kalau bisa boleh. Imam Ahmad rahimahullah taala ketika ditanya apakah boleh untuk mencabut bulu kemaluan? Maka Imam Ahmad rahimahullah taala mengatakan apakah ada di antara kalian yang menanggung rasa sakitnya yakni kuat karena mencukur bulu kemaluan itu apabila dicabut akan terasa sakit sehingga cukup dicukur dicukur nah. <clears throat> dan istihdad di sini baik untuk laki-laki ataupun untuk perempuan disyaratkan baik untuk laki-laki ataupun perempuan dengan dalil bahwa Nabi alaihi salatu wasallam Hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim ketika seseorang pulang ke rumahnya Nabi mengatakan amhilu hatta tadkhulu lailan pelan-pelan sehingga kalian masuk nanti ke rumah pada malam hari yaitu waktu al-isya likai tamtashyata الشعنة الشاعثة وتستحد المغيبة supaya istri-istri kalian untuk bersiap-siap membereskan rambut yang acak-acakan watas tahidda al-maghibah dan juga istri-istri kalian mencukur buluk malungannya ini dari dari hadis Nabi alaihi salatu wasallam bahwa al-istihdad itu masyru untuk laki-laki dan untuk perempuan. Untuk laki-laki dan untuk perempuan. Dan jangan membiarkannya lebat dibiarkan begitu saja dalam waktu yang cukup lama. Akan tetapi untuk segera mungkin tumbuh cukur kembali. Tumbuh dicukur kembali karena ini adalah merupakan al min khisal fitrah karena sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Allamah Syekh Shalih Fauzan taala ketika seseorang mengerjakannya khisal fitrah liyakunu ala ajmali hay'ah wa ahsanil khilqah dia akan mendapatkan sesuatu penampilan yang menarik bagus wahsanil khilqah fisik yang yang sempurna, yang terbaik. Walaupun tidak terlihat oleh orang lain, akan tetapi hal ini senantiasa dibersihkan. Jangan sampai membiarkan sampai lebat. Nah. Qala Allah taala yang kedua dari khisal fitrah al-khitan. Disunat الختان وهو إزالة الجلدة التي يغطي الحشفة حتى تبرز الحشفة ويكون زمن الصغار ويكون زمن الصغار لأنه أسرع البرأن لينشأ الصغير على أكمل الأحوال Dikatakan oleh Hafidhullah Ta'ala Yang kedua Dari Min khisal fitrah Yaitu al-khitan Disunat Wahuwa izalatul jildah Dan disunat Adalah Izalatu al-jildah Menghilangkan Atau memotong Kulit allati yughattil hashafah kulit yang yughatti menutup al hashafah al hashafah yaitu ujung kemaluan laki-laki ini namanya hasyafah nah hatta tabruzal hashafah sehingga bersih tampak hashafah yang tadi dihilangkan yang menutupinya tadi. Di khitan eh, khilaf para ulama tentang hukum al-khitan yang raja sebagaimana juga yang diterjemah oleh Al-Alama Ibnu Taimiyah rahmatullahi taala alaihi bahwa al khitan wajib untuk laki-laki dan sunnah untuk perempuan. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Alama Ibn Taimiyah rahmatullahi taala alaih dalam Syarh Mumti' wa aqrabul aqwal annahu wajibun fi haqqir rijal wa sunnatun fi haqqin nisa. Wajib untuk laki-laki, sunnah untuk perempuan. wa izalatul jildah allati yughatil hashafah yaitu menghilangkan dari hasyafah kulit yang menutup hasyafah sehingga apabila dibiarkan kulit tadi maka najis akan mengendap di situ. Habis kencing biasanya akan mengendap di hasyafah tadi. Sehingga agar bersih tidak ada sesuatu yang menempel najis bekas kencingnya tadi dihilangkan dari kulit yang menutup hasyafah tadi ujung dari kemaluan laki-laki nah <clears throat> dan perempuan sebagaimana dikatakan oleh Al-Alama Ibnu Taimiyah rahmatullahi taala alaih yaitu memotong daging yang sedikit di atas kemaluannya perempuan dikatakan oleh al-fuqaha rahimahullahu taala innaha tushbihu urfuddik yang menyerupai urfuddik cengker ayam jantan nah, cukup sedikit saja Kemudian dikatakan oleh Syekh Saleh Hafidhullah taala, "Wa yakunu zaman syukar. Afdal ketika seseorang dikhitan itu ketika masih masih kecil. Apa hikmahnya li'annahu asr al-bur'ah? Karena darahnya masih sedikit. Darahnya masih sedikit. Waliyansha as-saghir ala akmal ahwal. Agar Anak kecil itu tumbuh dari kesempurnaan ketika dia tumbuhnya tadi. Karena ketika masih kecil belum banyak gerak sana kemari, lari sana kemari. Sehingga apabila dia disunat pada waktu yang masih kecil akan cepat sembuhnya. Karena darahnya masih masih sedikit. Nah, lianau asra bur'an akan lebih cepat kesembuhannya Berbeda dengan seseorang ketika disunat pada umur-umur yang 7 tahun, 8 tahun, lari ke sana, lari ke sini, jungkir balik, saling tidurnya nggak mau diam dan sebagainya, berdarah lagi, sehingga lama sembuhannya. Berbeda dengan anak kecil yang masih belum bolak balik, dia akan lebih cepat di dalam kesembuhannya, lebih cepat di dalam kesembuhannya. Nah, Wa min al-hikmah fil khitan tathhirul dzakar min an-najasah al-muhtaniqah al-muhtaqinah fi fil qulfah dan dari hikmah seseorang di khitan membersihkan kemaluannya dari najis al-muhtaniqah sakinah yang mengendap tidak keluar mengendap di situ fil kulfah di balik kulit dari ujung kemaluannya binisbah rijal akan menutup karena apabila lama tidak sunat akan sering menutup sehingga ini sesuatu yang najis maka akan menimbulkan penyakit apabila dibiarkan dalam waktu yang begitu lama Nah, najisnya akan mengendap. Nah. Wa minal fawaid dan juga akan mendapatkan fawaid fawaid yang lain. Fawaid-fawaid yang lain. Di antaranya fawaid-fawaid yang lain yaitu membedakan antara kaum muslimin dan nasara. Kaum muslimin dan nasara. Karena al-muslimun mereka melihat diketahui bahwa ini orang-orang orang Islam dikhitan. Berbeda dengan orang-orang yang Nasara. Orang Yahudi Nasara mereka tidak tidak dikhitan. Sehingga untuk membedakan mana muslim, mana kafir, yang muslim itu dikhitan. Ketahui. Oh, berarti ini orang muslim. Kenapa? Kelihatan. Dikhitan dia. Di dikhitan. Nah. <clears throat> قال حفظه الله تعالى قص الشارب وإهفاؤه termasuk dari min khisalil fitrah adalah qasus syarib memotong kumis waifauhu memendekannya waifahu yaitu mubalaghah fi qassihi betul-betul dipendekkan. Lima fidali kaminat tajmil. Karena dengan memotong dan memendekkan akan terlihat keindahan, nadhafah, kebersihan, wa mukhalafatul kuffar dan menyelisih dari orang-orang kafir. Allah fidallahu taala wa qad waradatil ahadith في حث على قصه وإحفائه وإعفاء اللحى وإرسالها وإكرامها dikatakan oleh Hafidhullah Ta'ala waqad waradat waqad waradatil ahadith telah datang dari hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam fi has anjuran tentang memotong atau memendekkan kumis. Wa leha dan membiarkan janggut. risaliha merawatnya dan juga membiarkannya tumbuh. Wa ikramiha dan memuliakannya. Di sana terdapat hadis banyak sekali dari hadis Nabi alaihi salatu tentang perintah untuk memendekkan kumis dan membiarkan janggut. Dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Khaliful majus." Selisilah oleh kalian orang-orang Majusi. U'ful leha, biarkanlah leha, eh, biarkanlah janggut. Wahfu asyawarib dan Pendekkanlah kumis. Hadis mutafakun alaih. Ini dalil menunjukkan akan para ulama mengatakan bahwa termasuk dari menyelisih dari orang-orang kafir seseorang mencukur kumisnya, memendekkannya dan membiarkan janggutnya. Biarkan janggutnya. Sebagaimana dalam hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam yang tadi disebutkan. Karena Nabi alaihi salatu wasallam mempunyai janggut yang tebal, banyak. Bagaimana kita mengetahui bahwa Nabi alaihi salatu wasallam mempunyai janggut yang tebal? Sebagaimana seorang sahabat ketika ditanya, apakah Nabi alaihi salatu wasallam membaca ketika salat duhur atau asr? Sahabat tadi mengatakan, iya. Bagaimana, bagaimana engkau mengetahuinya? Bittirab lehyati, dengan gerakan janggutnya. Ini menunjukkan bahwa Nabi SAW mempunyai janggut yang panjang. Dan banyak sekali hadis dari Nabi SAW menunjukkan bahwa wajibnya memelihara janggut. Dan mencukurnya adalah termasuk dari menyelisih dari orang-orang dan mencukurnya itu menyerupai orang-orang al-majus yang dimana mereka mencukur janggut mereka membiarkan kumisnya lima fi baqa'il liha minal jamal wa madhar rujulah bahwa dibiarkannya janggut termasuk dari keindahan wa madhar ar-rujulah menampakkan kejantanan seseorang. Nah, karena juga untuk membedakan mana laki-laki mana perempuan. Kalau laki-laki ketika ada janggutnya dikatakanlah oleh taala suatu keindahan. Dan juga mathar arrujulah kejantanan, lihat. Bahwa dia adalah betul laki-laki, bukan perempuan. Wa qad akasa katsirun minan nas al-amr. Akan tetapi orang-orang pada zaman sekarang dibalikkan. Kumisnya dibiarkan tebal, janggutnya di dicukur habis. Dibalikkan. Fasaru yuwaffiruna syawaribahum. Mereka membiarkan dari kumis-kumisnya mereka wayahliquna lihahum dan mencukur janggut-janggut mereka au yaqusunaha atau memendekkannya au yuhasiruna fi fi nitaq atau mereka memendekkannya tidak membiarkannya Ini hanya menyisakan sedikit model-model menyerupai dari orang-orang yang eh, orang-orang kafir dibentuk janggutnya sedikit tipis dibentuk seperti ini. Ada yang dicukur habis, ada yang dibentuk. Kayak pemain bola sepulan misalkan. Kayak artis sepulan. Dibentuk di sini. Kumisnya biarkan panjang putar-putar ini. Ini termasuk dari Allah menyerupai orang-orang majusi. Dan hikmah di antara mencukur kumis dikatakan oleh para ulama di antaranya yaitu di samping menyelisih orang-orang kafir agar makanan tidak menempel di sini. Kalau kumisnya tebal, menutupi bibirnya, kadang orang ngomong nggak kelihatan bibirnya, cuma kumisnya saja kurang. Mau makan susah. Ketika mau makan, kumisnya ikut kemakan. Karena kan panjangnya tadi dibiarkan begitu saja. Bahkan sekarang ada rekor-rekor semakin panjang kumis, semakin bagus, panjang seperti ini. Padahal ini tidak disyariatkan sama sekali. Bukan termasuk dari khisal al-fitrah. Nah, akan mereka menyerupai dari orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan khaliful yahud. Silisilah orang-orang Yahudi. Silisilah orang-orang Majusi. Yang mereka di mana membiarkan kumis cukur jenggotnya. Dan kadang kebiasaan Ketika Ramadan ada orang kadang tobatnya satu bulan Ramadan. Ketika Ramadan semangat ibadah, kemudian iktikaf dibiarkan jenggotnya. Pas malam idnya, besok idnya dicukur habis jenggotnya semuanya. Kenapa? Besok lebaran. Ketika dia semangat ibadah ketika bulan Ramadan, ketika hari idnya mencukur mencukur janggutnya. Ketika hari ini mencukur janggutnya. Hal ini dihindari. Hal ini di, dihindari karena ada bulu-bulu yang diperintahkan untuk dibiarkan. Ada yang Allah, diperintahkan untuk mencabutnya atau mencukurnya. Bulu yang dibiarkan, diperintahkan untuk dibiarkan halis. Jangan dicukur perempuan yang mencukur halisnya, di sana terdapat hadis dari Nabi alaihi salatu wasallam akan dilaknat. Karena ini manfaatnya banyak sekali. Keringat yang bercucuran apabila tidak ada halis masuk ke mata perih nantinya. Tapi ketika ada halis tertutupi dia. Bulu tangan misalkan biarkan. Karena apabila dicukur akan tumbuh lagi dicukur ya tumbuh lagi dan akan semakin banyak bulu kaki kalau tidak ada masalah biarkan saja jangan di otak atik nah, sudah biarkan saja bulu tangan bulu kaki biarkan saja nah, dan sesuatu yang disunahkan untuk mencukurnya atau mencabutnya yang kita pelajari yaitu istihdad mencukur bulu kemaluan yang sebagaimana nanti kita akan bahas kembali mencabut bulu ketiak mencukur kumis ini sesuatu yang dihilangkan ada yang dihilangkan dan ada yang dibiarkan bulu yang dibiarkan yaitu bulu janggut pula halis janggut ini biarkan nah. <clears throat> Qala wa ta'ala im'anan fil mukhalafati lil hadd nabawi mereka terjerumus ikut masuk dengan mukhalafah sunnahnya Nabi alaihi salatu Orang-orang yang membiarkan kumisnya mencukur janggutnya dia menyelisihi dari sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama mengatakan mencukur kumis itu wajib karena menyelisihi orang-orang majusi. Jangan biarkan panjang. Nah, menutupi bibirnya. Wa taqlidan adaillah wa rasulihi dan taklid buta kepada musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sana ada fatwa yang pertama ketika ditanya tentang hukum janggut, dia mengatakan wajib disebutkan dalilnya pertama kedua sebutkan kemudian di akhir dia menyebutkan akan tetapi pada zaman sekarang orang-orang Yahudi orang-orang Majusi memanjangkan janggutnya sehingga supaya menyelisih mereka boleh bagi kita untuk mencukur janggutnya membiarkan kumis kita ada yang berfatwa seperti ini Nah, dengan apa? Dengan akal-akalnya mereka. Nah, dengan akal-akalnya mereka. Akan tetapi membiarkan janggut itu wajib. Nah, wajib sebagaimana perintah dari Nabi alaihi salatu wassalam. Allah musta'an. <clears throat> Wa nuzulan an simat rujulah. Wa syahamat ila simatin nisa' wasafalah. Seseorang yang men mencukur janggutnya, membiarkan kumisnya nuzulan an simatir rujula hilang kejantannya itu hilang seperti perempuan wa ila simatin nisa dicukur janggutnya hilang sifat kejantanannya menuju kepada menyerupai wanita. Wasafalah dan juga menyerupai dari orang-orang yang rendah. Mereka yang mencukur eh, janggut-janggutnya mereka. Karena Nabi alaihi SAW wasallam memerintahkan untuk membiarkannya, biarkan hatta sadaqa alaihim qaulus sa'ir sehingga betul apa yang dikatakan kepada mereka yaitu ucapan penyair yuqda alal mar'i fi ayyami mihnatihi hatta yara hasanan ma laysa bihasanin penyair menyebutkan yuqda alal mar'i fi ayyami mihnatihi yuqda diuji terhadap seseorang di hari-hari mihnatihi hari-hari cobaannya hatta yara hasanan laisa bihasanin sehingga dia melihat sesuatu yang baik padahal itu bukan sesuatu yang yang baik dia mengatakan bahwa mencakup mencukur janggutkan adalah sesuatu yang baik dibersihkan membiarkan kumis kan sesuatu yang baik Padahal ini suatu kesalahan. Suatu kesalahan. Bahwa syariat tidak mengajarkan yang demikian. Baik ataupun tidaknya dilihat dari sisi kacamata syariat. Bukan pendapat seseorang. Rasulullah mengatakan, serisilah orang-orang Yahudi, serisilah orang-orang Majusi. Biarkanlah jenggot dan cukurlah kumis Wa akhor dan juga ucapan penyair yang lain wala ajabun anan nisa tarajjulat walakinna ta'nitsar rijal ajibu wala ajabun dan tidak ada yang sesuatu yang aneh sesuatu yang ajaib anan nisa tarajjulat apabila seorang perempuan menyerupai laki-laki Walakin ta'nif ar-rijal ajabun. Ajibun. Akan tetapi seorang laki-laki yang menyerupai perempuan adalah ini sesuatu yang ajib, yang aneh. Karena perempuan bagaimanapun caranya dia tidak akan bisa menyerupai laki-laki. Kenapa? Lemah. Tidak ada janggutnya, Tak bisa seseorang perempuan berusaha pakai obat janggut, perempuan tinggal ada janggutnya. Gak bisa. Ajib. Walakin ta'ani itu rijal ajib. Akan tetapi yang aneh yang ajib adalah laki-laki yang menyerupai perempuan. Yang sekarang kebanyakan apakah perempuan menyerupai laki-laki atau laki-laki yang menyerupai perempuan. Yang kebanyakan adalah laki-laki yang menyerupai perempuan banci-banci yang kebanyakan di jalan itu laki-laki menyerupai perempuan. Tapi jarang perempuan yang menyerupai laki-laki. Kenapa? Tidak bisa. Jalannya harus tegak. Para laki-laki ada janggutnya dan juga harus kuat bawa ini bawa itu Akhirnya tapi sesuatu yang ajib yang aneh laki-laki yang menyerupai perempuan. Sudah Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepadanya janggut untuk dibiarkan dicukur menyerupai perempuan. Nah, menyerupai perempuan. Laki-laki yang tidak ada payudaranya disuntik. Kenapa? Pengin perempuan. Seperti perempuan. Tapi kalau perempuan susah. Pengen uh, eh, tidak ada payudaranya susah, tak bisa. Nah, dengan ini kalau saya menyebutkan wala ajabun annan nisa tarajjalat walakin ta'nitsu rijal ajibu. Nah. <clears throat> Waqala hafidhahullahu ta'ala wa min khisal fitrah termasuk dari khisal fitrah taklimul adhafir. Taklim adhafir yaitu memotong kuku. Memotong kuku. Nah, Wahwa qat'uha memotongnya. Bihaitsu la tutraku tatul. Yaitu tidak membiarkan supaya panjang. Lima fi dalika min tajammul wa izalati wasakh al-mutarakimi tahtaha. Dikatakan hafizahullah taala bahwa taklimul abafir memotong kuku yaitu bihaitsulah tutrak tidak membiarkannya panjang lima fidalika minat tajamhul karena dengan memotong kuku akan timbul keindahan wa izalati wasakh dan menghilangkan kotoran al mutaraqimi tahtaha kotoran yang menumpuk di bawah kuku. Wal bu'd an musyahabati sibah al bahimah dan juga menjauhkan dari menyerupai binatang buas. Nah. Di dalam taklimul adhafir yaitu memotongnya tidak membiarkan panjang. Karena dengan memotongnya akan timbul keindahan. Kalian bayangkan kalau ada seseorang yang uh, kukunya panjang. Biarkan panjang begitu saja. Mau makan susah, kukunya panjang. Mau minum susah. Kenapa? Kukunya panjang. Bahkan di sini disebutkan Apabila seseorang yang kukunya panjang menyerupai binatang buas. Lihat binatang buas mencakar dengan kukunya. Kenapa? Karena nggak bisa motong sendiri. Susah kalau macan dipotong kukunya nggak bisa apa memangsa eh, hewan buasnya. Sehingga orang-orang yang memanjangkan kayak binatang buas. Apalagi dibiarkan memanjang hitam lagi dalamnya. Garuk-garuk nempel semua kotorannya. Kalau makan dengan orang lain, orang lain lihatnya juga jijik. Kenapa? Kukunya panjang. Mau makan, nempel, plus bercampur dengan kotorannya tadi. Sehingga jangan biarkan panjang. Panjang dikit, potong. Panjang dikit, potong. Apakah ada disunahkan kanan dulu atau kiri dulu? dikatakan oleh Al-Alama Ibnu Daqiq aid dalam kitabnya Syarah Umdatul Ahkam di sana tidak ada dalil dari Nabi alaihi salatu yang mengharuskan tangan dulu ke kiri dulu atau tangan kanan dulu. Akan tetapi para ulama berdalilkan bahwa disunahkan kanan dulu dengan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Nabi alaihi salatu at yu'jibu at-tayammun menyerukai mendahulukan sebelah kanan fisya'ni kulli dalam setiap keadaannya karena mentokong, memotong kuku termasuk dari sesuatu yang disunahkan min khisal al fitrah nah al alama syekh eh, Ibn Baz rahmatullahi taala alaih ketika ditanya apakah diperbolehkan memanjangkan kuku beliau menjawab la yang memanjangkan buku termasuk dari mukhalafah sunnah Nabi alaihi wasallam dan juga membiar apa memakai al-manakir apa yang biasanya perempuan dipakai itu kayak model cat seperti itu karena ini bisa uh, tidak akan akan menutupi air yang membasahi tangannya tadi karena isbagul wudhu wajib mereka yang memakai cat kuku perempuan ketika akan berwudu tidak akan sampai air tadi tertutup dengan catnya tadi. Dan juga hal ini juga mm, di samping eh, menutupi juga juga apa menyerupai dari orang-orang ala kufar yang mereka dipanjangkan kemudian di, dicat dengan warna-warni lain sebagainya. Nah, وقد خالف هذه الفطرة النبوية طوائف من الشباب المتخنفس والنساء الهمجيات dan telah menyelisih dalam fitrah ini kelompok dari para pemuda yang mereka merubah atau memperolok-olokkan atau Orang yang mempunyai akhlak yang buruk semakin panjang semakin bagus. Kenapa? Panjang. Karena hal ini menyelisih sunnah. Nah, hal ini menyelisih sunnah. Baik, taklimul adhafir di dalam memotong kuku baik kuku tangan ataupun kuku kaki. Nah, jangan biarkan panjang. Nah, lebih-lebih kaki. Karena kaki yang sering kontak langsung dengan tanah kita ditakutkan ketika dia panjang terkena meja sobek dia. Kenapa? Sangkut. Nah, sehingga harus lebih diperhatikan baik tangan ataupun kaki. Wanita alhamajiyat dan perempuan-perempuan yang liar perempuan-perempuan yang tidak mempunyai akhlak yang ingin di apa berpenampilan dengan penampilan-penampilan yang seperti orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala tabarruj dipanjangkan kukunya dicap lain sebagainya memakai wangi wangi yang lain sebagainya di hadapan laki-laki atau menyerupai orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala padahal hal ini tidak disyariatkan sama sekali. Fasaru yutiluna adhafirahum. Mereka membiarkan panjang kuku-kuku mereka. Mukhalafah lil hajj nabawi menyelisih dari sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wasalam im'anan fi taqlidil a'ma mereka masuk ikut di dalam taklid buta. Biasanya orang yang melakukan hal seperti ini ikut-ikutan orang lain. Ikut-ikutan ngetren. Lagi ngetren kuku dipanjangkan, ikut dipanjangkan. Lagi ngetren rambutnya depan seperti ini. Ikut. Lagi ngetren ini dihabiskan, ini dihabiskan. Ikut. Lagi ngetren pakai anting, ikut ikut eh, taklidul a'ma yaitu taklid buta. Waqala hafidahullah taala wa min khisal fitrah termasuk dari khisal fitrah natful id. Natful id yaitu mencabut bulu ketiak. Ai izalatu sya'rin nabit fil id Anaful ib yaitu menghilangkan bulu yang tumbuh di ketiak. Fayusannu izalatu hadha syar bin natfi awil halq aw ghair dhalik. Disunnahkan menghilangkan bulu ini bin natf dicabut. Awil halq atau dicukur au dalik ataupun yang lainnya. Lima fi izalati hadis syar' min al nadhafah karena dengan menghilangkan bulu yang tumbuh di ketiak termasuk dari suatu kebersihan. Wa qad'ir al-karihah dan menghilangkan bau yang tidak sedap. Allati tatadha'af ma wujudi hadha syar yang baunya tadi akan meningkat dikarenakan terdapatnya bulu ketiak. Termasuk dari ihsal fitrah yaitu mencabut bulu ketiak. Mencabut bulu ketiak sebagaimana di sini dikatakan oleh Hafidahullah taala disunahkan baik dengan dicabut ataupun dengan dicukur au ataupun dengan yang yang lainnya. Yang jelas dibersihkan. Mau dicabut, mau dicukur, yang jelas di, dibersihkan, di, diadakan. Nah, Imam Syafi'i rahmatullahi taala alaih menyebutkan inni alimtu annahu sunnah an Aku mengetahui bahwa mencabut bulu ketiak adalah sunnah. Walakin la aqwa alal wajah. Akan tetapi saya tidak kuat dikarenakan sakit. Ini ucapan Imam Syafi'i rahmatullahi taala alaih. Imam Syafi'i mengatakan bahwa saya tahu bahwa mencabut bulu ketiak itu adalah sunnah. Akan tetapi saya tidak kuat dikarenakan sakit. Ada sebagian orang kuat cabut satu, cabut lagi, cabut. Ada yang sebagian sakit. Kalau emang dia sakit, hilangkan dengan apa saja. Sebagaimana yang pertama kita sebutkan, bisa dengan cairan yang bisa merontokkan bulu, dibiar dioles, dibiarkan selama 5 menit, kemudian dihilangkan dengan tisu. Itu kan lebih lebih gampang. Atau dengan dicukur, fahada jais. Nah, dengan apa saja fahada jais. Karena dengan membiarkannya akan menimbulkan bau yang tidak sedap. Keringat, bau yang tidak sedap akan cepat. Sehingga apabila dihilangkan, maka hilang dari bau yang tidak sedap tadi. Nah, ini semua tentang min khisal al-fitrah. Min khisal al-fitrah. <clears throat> Kemudian di sana tidak ada waktu yang harus dikerjakan misalkan pada hari Jumat atau misalkan hari Senin, hari Selasa tidak ada waktu. Tidak ada hadis dari Nabi alaihi wasallam yang mengkhususkan di dalam mengerjakan khisal fitrah di sini ada waktu-waktu tertentu misalkan hari Jumat biasanya orang mengkhususkan untuk memotong kukunya mencukur kumisnya. Yang jelas ketika dia memanjang, cukur. Al bulu kemaluan ataupun taklim al adafir memotong kuku dan juga nafsul ibd juga mencabut bulu bulu ketiak. Qala fidahullah taala ayyuhal muslim hakada jaa dinuna bi tashrih hadhihi al khisal ayyuhal muslim bahwa agama kita ini datang dengan syariat dengan khisal ini dengan sunnah-sunnah ini lima fiha minat tajammul wa tanadduf wa tatahhur karena di sana terdapatnya keindahan kebersihan kesucian liyakunal muslim ala ahsani halin wa ajmal mabhar karena seorang muslim apabila mengerjakan khisal fitrah tadi dia akan mendapatkan ala ahsanil hal penampilan yang baik ajmal dipandang dengan suatu yang baik mukhala bidzalika hadil musyrikin menyelisihi dari orang-orang musyrikin walima fi ba'diham min tamyiz bainar rijal wan nisa dan juga diantaranya bisa membedakan mana laki-laki mana perempuan dengan khizal fitrah tadi. Liyabqa li kulli minhuma syakhsiyatuhu al-munasabah liwadifatihi fil hayah. Agar seseorang senantiasa berada kepada peranannya masing-masing. Liwadifatihi fil hayah. Kalau perempuan ya peranannya seperti perempuan. Jangan menyerupai laki-laki. Kalau laki-laki Peranannya seperti laki-laki. Jangan menyerupai perempuan. Semuanya sudah diciptakan dengan masing-masing. Laki-laki yang laki-laki, perempuan yang perempuan. Walakin aba kathirun minal makhdu'in alladziina yadlimuna anfusahum akan tetapi enggan mereka yang tertipu dengan dirinya sendiri alladzina yadhlimuna anfusahum mereka yang membolimi diri-diri mereka sendiri mereka yang tidak mengerjakan hal-hal seperti ini membolimi dirinya sendiri tidak mencintai dirinya sendiri dibiarkan kumis panjang sampai menutupi mulutnya dia tidak cinta kepada dirinya sendiri membiarkan kukunya panjang tidak cinta kepada dirinya sendiri. Cuek orangnya. Membiarkan bulu ketiaknya panjang, membiarkan uh, bulu kemaulannya panjang. Itu semuanya membolimi dirinya sendiri, menyelisihi dari syariat-syariat Nabi alaihi salatu wassalam. Abau illa mukhalafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wastirad at-taqalid allati la tatanasab ma'a din ma'a dinina wa shakhsiyatina al-islamiyah. Mereka enggan kecuali mereka ingin menyelisih dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Wastirad taqalid dan senantiasa taklid. Allati la tatanasab yang tidak sesuai dengan agama kita, agama Islam. Dan juga saksiyah Islamiyah tidak sesuai. Mereka yang senantiasa mengerjakan ini mukhalafah dari sunnah Nabi alaihi wasallam, kebanyakan mereka dari jauh dari agamanya. Yang memanjangkan kukunya sampai panjang begitu saja dibiarkan. Dia jauh dari agamanya. Tidak mau belajar. Tidak tahu bahwa membiarkan itu adalah mukhalafah dari sunnah Nabi alaihi Wasallam sehingga mereka yang senantiasa mempelajari dari sunnah Nabi alaihi Wasallam agama ini tahu mana yang harus dikerjakan mana yang harus ditinggalkan sehingga dari penampilan juga sudah terlihat kelihatan orang yang mukanya jarang sholat rambutnya di asin merah, kuning sininya, nongkrong pinggir jalan. Lihat dia, kenapa? Sudah tidak sholat, membiarkan eh, rambut dengan orang-orang menyerupai orang-orang yang dimulai oleh Allah Subhanahu wa taala, kukunya panjang, tidak pernah mandi, lain sebagainya. Sudah terlihat dari hai'ah penampilan sudah terlihat. Orang yang mengerjakan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam terlihat dipendekkan kumisnya, dibiarkan janggutnya dicukur, bulu kemaluannya dicabut, bulu ketiaknya akan terlihat dari penampilannya. Wastabdalu alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Wa Wattakhadu min sabalatil Arab wasyarq qudwatan lahum fi syakhsiyatihim mereka menjadikan orang-orang yang rendah dari orang-orang barat dan juga orang-orang yang gharb atau syarq barat timur kudwatan menjadikan teladan di dalam penampilan mereka sebagaimana yang tadi disebutkan bahwa kebanyakan seorang sekarang adalah taklid buta yang mereka lihat bukan dari sisi kacamata syariat tapi dari penampilan orang-orang yang Allah, eh, seperti barat lain sebagainya yang di sana mereka menyelisihi syariat Nabi alaihissalatu wassalam. Rambutnya yang satu dipendekkan, satu dipanjangkan. Dan juga apa eh, kumisnya dibiarkan karena mereka melihat dari orang-orang yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala supaya ngetren wastabdalu alladhi wal adna billadhi huwa khair mereka merubah mengganti wa adna billadhi huwa billadhi huwa khair yang baik diganti dengan yang yang buruk tabdalu al khabith tayyib. bahkan mereka menggantikan sesuatu yang khabith sesuatu yang baik dengan sesuatu yang Allah khabis. Ini sesuatu yang baik tidak mereka kerjakan. Ini sesuatu yang jelek mereka kerjakan. Alasannya kenapa? Ingin seperti orang-orang kufar, ingin menyerupai orang-orang artis dan sebagainya yang berpenampilan penampilan yang dimurkai oleh Allah Allah Subhanahu wa taala. Wa naqsu bil kamal dan kurangnya kesempurnaan fajanu ala anfusihim wa ala mujma'atihim mereka menjadikan kejahatan terhadap diri-diri mereka sendiri dan terhadap masyarakat terhadap masyarakat karena seseorang yang apabila berpenampilan seperti orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala penampilan masyarakat akan berpenampilan positif orang laki-laki yang memakai anting, mereka yang berpendapat ini ngetren seperti orang-orang e, lebarat, barat, masyarakat menilai bahwa itu adalah negatif. Kenapa? Karena fitrahnya mereka itu positif. Mereka yang senantiasa berpenampilan pakai anting dan juga misalkan e, mabuk-mabukan apa di sininya pakai anting kadang di lidahnya ada yang memakai anting, yang mereka berpendapat bahwa ini adalah merupakan menyerupai orang-orang albarat, akan tapi dari masyarakat menilainya ini adalah negatif. Kenapa? Tahu bahwa orang-orang yang berpenampilan seperti itu adalah seperti orang-orang yang gembel. Orang-orang yang rusak akhlaknya. Dan jarang sekali didapatkan orang yang sholat pakai anting. Jarang. Kenapa? tahu bahwa ini adalah mungkar. Ini adalah menyerupai perempuan. Tahu dia. Kebanyakan mereka yang menyelisih seperti itu jarang sekali terlihat di masjid ibadah atau baca Quran dan lain sebagainya jauh dari agamanya. Jauh bi sunnati sayyi'ah. Mereka datang dengan sunnah yang jelek. Sunnah sayyi'ah. Ba'u bi ismiha bi ismi man amila biha taba'an lahum mereka memikul dosa bagi orang yang mengerjakannya nah. sebagaimana Nabi alaihi wasallam mengatakan man dalla ala khairin falahu mithl ajr fa'ilihi Barang siapa yang menunjukkan kepada sesuatu yang baik, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang tadi mengerjakan. Ketika orang mengatakan, ya akhi sholat, ya akhi baca Quran. Ketika orang tadi sadar, sholat kemudian orang tadi baca Quran, orang tadi mendapatkan pahala, dan orang yang mengajarkan tadi mendapatkan pahala juga. Begitu juga sebaliknya. Mandala ala syarrin, barang siapa seseorang yang menunjukkan suatu kejelekan, maka dia akan mendapatkan dosa pula karena dia telah mengajarkan kepada suatu kejahatan. Contohnya, ngajak orang supaya ke diskotik. Yuk kita ke diskotik. Kita rame-rame, kita pesta. Maka dia akan mendapatkan dosa. Kenapa? Karena dia mengerja, mem, karena dia mengerjakan dan juga dia menyuruh orang supaya mengerjakan kemungkaran tadi. Sehingga di sini sebutkan ba'u bi ismiha wa ismi man amila biha taba'an dia akan mendapatkan dosa, memikul dosa bagi mereka yang mengerjakan taba'an lahum, orang-orang yang mengikutinya. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma waffiqil muslimin li islahi amalihim wa aqwalihim warzuqhum ikhlas liwajhikal kiram wa tamassuk bi sunnatin nabiyyika sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Taib dengan ini kita sudah selesai dari pembahasan al eh, apa saja yang termasuk dari sisal fitrah dan insyaallah taala pada pertemuan berikutnya kita akan masuk ke bab ahkamil wulu wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh